Kita lanjutkan. Wa innahu sayakunu min ummati kadzabuna thalathun. Kita ulang sebentar bagian ini. Dan sungguh akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta. 30 orang pendusta kadzabuna thalathun para pendusta yang berjumlah 30. Hasarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'adadin. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi dalam jumlah tertentu yaitu 30. Ada kalanya bilangan itu murad, ada kalanya ghairu murad. Ada kalangannya bilangan itu pembatas seperti tujuh langit, maka langit betul-betul tujuh, tidak delapan, tidak sembilan. Seperti ini, tiga puluh, ya tiga puluh, tidak tiga satu, tidak tiga dua. Ada kalanya bilangan itu bukan pembatas, seperti safar selama tiga hari, tiga malam tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah hari dan hari akhir antusafiro thalatha talayalin bersafar tiga hari tiga malam walaysa ma'ahadu mahramin tanpa mahram apakah ini pembatas para imam mengatakan bukan maka walaupun dua hari dua malam walaupun satu hari satu malam walaupun mungkin lima jam Jakarta Singapura bolak-balik ya yeah, haram ya yeah. Maka perlu kita mengikuti petunjuk para um, para imam malah bilangan-bilangan yang menjadi pembatas mana yang bukan. Ya, yeah. ini perlu ketelitian, perlu pandangan, ya, yeah. dan perlu mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Adapun di sini uh, beliau mengatakan ini pembatas. Jadi betul-betul 30 wa kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun uhiya ilaih. Masing-masing dari 30 orang ini mengaku bahwa dirinya seorang nabi. Uhiya ilaihi yang mendapat wahyu. Nabi berarti mendapat wahyu. Ya. Atau mungkin juga dia tidak mengaku nabi tapi mengaku mendapat wahyu. Jelas ini kadzab, dusta. Karena ketika Nabi wafat, wahyu sudah terputus. Tidak mungkin ada wahyu lagi. Kecuali mimpi yang benar. Ar-ru'ya as Ini masih ada. Itu bukan wahyu. Kenapa? Karena tidak berisi ajaran. Tidak berisi perintah dan larangan. Karena wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan. Adapun mimpi yang benar sekedar apa? Kabar gembira. Kabar gembira, bukan kabar buruk. Kabar buruk bukan mimpi benar. Karena mimpi buruk pasti dari setan, bukan dari Allah. Maka tidak boleh kita hiraukan. <clears throat> Wahum kazzabun dan mereka adalah para pendusta kazzabun ya kadzab eh, pendusta uh, eh, tasydid dari kadzib kan kadzaba yakzibu isim fa'ilnya tinggal memakai wazan fa'ilun berarti kadzibun ah, itu pendusta ini kezab lebih pendusta lagi kita tidak bisa mencari padanan yang tepat karena pendusta uh, penipu dalam bahasa kita tidak ada tasdidnya. Tidak ada yang lebih dari itu tidak ada. Ya, tidak sekaya bahasa Arab. Ada kadhib, ada kazzab, ada kazzub. Ini lebih lagi, kazzub. Kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Semakin bertambah hurufnya, semakin bersangatan maknanya. Ya. Yeah kaidah bahasa kita kan tidak ada. Pendusta ya sudah. Nggak ada. Pendusta. Ya paling gaya aja ya. Nggak ada kaidahnya ya. Nggak ada kaidahnya. Kalau dalam bahasa Arab bukan gaya-gayaan. Memang sudah menjadi uslub bahasa Arab. Ada kadib, pendusta biasa saja. Kadzab, lebih pendusta lagi. kadzub. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Wala nabiyya ba'dahu tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman za'ama annahu nabiyyun ba'da Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka barang siapa menyatakan dirinya, mengaku dirinya sebagai seorang nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, fahuwa kadibun, kafirun, halalud wal ma'al. Maka dia pendusta, kafir, halal darahnya, halal hartanya. Maka darahnya oh, Mirza Ghulam Ahmad halal darahnya Tulaihah binti Khuwailid, Aswad al-Ansi, Musailamah al-Kadzab, Mukhtar bin Abi Ubaid, orang-orang yang mengaku sebagai nabi ini halal. Dan ternyata dibunuh. Dibunuh oleh kaum muslimin, dibunuh oleh Abu Bakar dalam perang Yamama. Ya, mati di tangan Washi. Ya. Washi mengatakan, dulu aku bunuh sebaik-baik manusia. Sekarang akan aku bunuh seburuk-buruk manusia dan terlaksana. Ya. Yeah. Hartanya juga. Jadi begitu eh, dia kita bunuh, maka hartanya boleh diambil untuk kepentingan kaum muslimin. Halal jam wal mal. Halal darahnya, halal hartanya. Uh, yang menyebabkan ini ada beberapa ya. Eh, murtad eh, seperti ini pula. Kemudian eh, mendatangi bahaim, mensetubuhi binatang, sama dibunuh dan hartanya untuk baitul mal. Waman saddaku fi dalik, Barang siapa yang membenarkan orang tersebut mempercayai Mirza Ghulam Ahmad misalnya bahwa dia seorang nabi fahuwa kafirun halalud dam wal mal maka sama dia juga kafir halal hartanya halal darahnya halal hartanya sama yang diikuti yang mengikuti sama sama-sama kafir sama-sama halal darahnya halal hartanya maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman Abu Bakar mengambil harta sebagai rampasan perang. Hartanya Musailam al-Kadzab dan bala tentaranya. Berbeda dengan peperangan antara Ali dan Muawiyah. Perang Siffin, perang Jamal, tidak ada satupun kaum muslimin yang mengambil uh, sebagai rampasan perang, tidak ada. Karena sesama muslim. Perselisihan sesama muslim. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa anakku ini yang dimaksud Hasan, cucu beliau, akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin. Berarti dua-duanya muslim. Kelompok Ali muslim, kelompok Muawiyah muslim. Ya. Walaysa minal muslimin. Orang-orang yang mengakui si fulan sebagai nabi dalam hal ini misalnya orang-orang apa itu Ahmadiyah uh, walaysa minal muslimin Bukan kaum muslimin lagi. Ya, mungkin dia salat, mungkin dia puasa, mungkin dia berhaji dan seterusnya, tetap mereka bukan kaum muslimin. Wala min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari umat ini. ومن زعم أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى منه بواسطة الملك huwa kadhibun, kafirun, halalud jam wal mal. Begitu juga orang yang meyakini bahwa dirinya lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau seseorang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dia menerima dari Allah langsung. Dia menerima dari Allah langsung wahyu itu. Sementara Nabi Muhammad SAW lewat perantara. Siapa? Jibril, Al-Malak, Malaikat. Berarti lebih mulia. Sebagian torekot-torekot sufiyah e, secara tidak langsung mereka mengatakan lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Ah, mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Ya. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, eh, Abu Daud dan seterusnya haddatsani fulan. Haddatsani Yahya bin Ma'in, haddatsani Yahya al-Qattan, Yahya haddatsani Ahmad, haddatsani Sa'id bin Musayyab, haddatsani Abu Hurairah, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, sebagian tarekat-tarekat sufi ini mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Ya. Yeah. Telah menceritakan kepadaku hatiku langsung. Dari mana? Dari Tuhanku. Ya. Yeah. Tanpa perantara berarti uh, lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelas ini kufur. Apa kata beliau? Fahuwa kadibun kafirun halalud jam wal mal. Orang seperti ini jelas pendusta, kafir dan halal darah serta hartanya. Yang mengaku lebih mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung atau tidak langsung. Ya, mungkin secara langsung dia mengatakan saya tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi saya mendapatkan wahyu langsung dari Allah tanpa perantara Jibril, ya jelas. Secara tidak langsung dia e, menyatakan lebih mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kazzabuna salasun. 30 pendusta. Hal zuharu amla. Apakah semuanya sudah nampak, kelihatan atau belum? Yang 30 ini. Al-jawab Zohara ba'duhum wa ba'duhum yuntadar. Sebagian sudah tampak. Seperti Musailam al-Qadzab, Tulaiha binti Khuwailid, Aswat al-Ansi, Mukhtar bin Abi Ubaid, kemudian yang belum lama, eh, Mirza Ghulam Ahmad, mungkin ada lagi di belahan bumi sebelah sana, sebelah sana. Ya, atau mungkin di beberapa daerah kampung, tidak sampai ke telinga kita. Sebagiannya. Wabaduhum yuntador, sebagian lagi akan muncul nanti. Ya. Mustahil sabda Nabi tidak terjadi, pasti. Dan jumlahnya sudah dihitung oleh Nabi 30. Eh, Beliau sudah membatasi 30. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqsurhum fi zamanin muayyan. Karena Nabi Alaihi Wasallam tidak membatasi di zaman tertentu. Kapan 30 itu? Yaitu tiga abad pertama? Tidak. lima abad pertama? Tidak. Tapi oh, sepanjang zaman. Nabi alaihi salatu wassalam tidak membatasi secara zaman. Wamada ma damatis sa'atu lam takum. Selagi hari kiamat belum tiba. Wahum yuntadurun. Mereka akan muncul. Ya. Yeah. Wa ana khatamun nabiyyin dan aku adalah nabi terakhir, ai akhiruhum. Wa akkada dzalika biqaulihi la nabiyya ba'di. Ini diperkuat oleh sabda beliau, tidak ada nabi lagi setelah aku. Sebab dengan hanya khatamun nabiyyin, eh, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, masih dibantah oleh uh, Mirza oleh orang Ahmadiyah masih bisa membantah dengan mengatakan khotam di situ cincin. Ya, karena secara kamus khotam memang cincin, tutup tutup cincin khotam. Nah, maka dengan sunnah dengan hadis ini uh, tegas La nabiya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah aku. Mereka tidak bisa berkelit lagi. Beliau mengatakan tidak ada nabi lagi setelah aku. <clears throat> Maka tepat sekali ucapan Umar, "Idza jadalakum ahlul bid'ah abil hawa bil Qur'an fajadiluhum bis sunnah." Jika ahlul hawa ahlul bid'ah datang kepadamu dengan membawa Al-Qur'an, maka hadapilah, bantahlah, lawanlah dengan sunnah. Jangan dengan Al-Qur'an. Sebab kalau dengan Al-Quran, mereka bisa berkelit. Lil Qur'ani wujud. Al-Quran mempunyai banyak wajah, bisa dilarikan kemana-mana. Tapi hadis tidak. Tegas, jelas, sorry. Inilah uh, hadis. فإن كِيلَ ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى بن مريم Lalu jika ada orang bertanya bagaimana tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam di akhir zaman, di akhir zaman. Katanya Nabi Muhammad nabi terakhir. Bagaimana dengan turunnya kelak Nabi Isa di akhir zaman? Berarti nabi terakhir Nabi Isa ma'annahu nabiyyun wa yad'ul jizyata wa la yaqbalu illa al-islam. Bahwa dia nabi dan Nabi Isa ini akan membatalkan, akan menghapuskan segala bentuk jizyah. Ya. Berarti ini kan syariat. Tadinya kan jizyah masih boleh untuk Yahudi dan Nasrani. E, dibatalkan oleh Nabi Isa. Berarti ini kan syariat baru. Ya. Bagaimana ini? Berarti Nabi yang membawa syariat. Nanti akan dijawab oleh beliau bahwa uh, ini takrir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini takrir dari Nabi. Berarti bukan ajaran baru. Bukan syariat baru. Karena ini takrir dari Nabi. Bahwa na nanti Nabi Isa alaihi Wasallam akan turun di muka bumi ini. Akan membunuh babi. Akan menghancurkan salib. Akan membatalkan segala bentuk jizyah. Diganti dengan zakat. Ini kan takrir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Isa. Kecuali jika nanti Nabi Isa datang dan mengatakan, oleh sekarang nggak perlu wudhu, tayamum saja. Ah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak membawa syariat. Beliau hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqbalu ila islam dan tidak diterima kecuali Islam. Ya. Bagaimana jawabnya? Ah ini. Inna nubuwatahu sabiqatun li nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kenabian Nabi Isa itu lebih dahulu. Lebih dahulu dibanding kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Isa dulu. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Nabi Isa sudah menjadi nabi, kemudian diangkat ke langit dan seterusnya. Berarti ya tetap Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kenabian Nabi Isa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa amma qawnuhu yad'ul jizyata wa la yakbalu illa al-islam falaysa tashri'an jadidan. Nah, ini jawaban beliau. Adapun beliau membatalkan semua jenis jizyah dan tidak menerima kecuali uh, Islam, artinya zakat, ini bukan syariat baru. Yansahu kubul al Yang menghapus uh, adanya jizyah. Kan sekarang ini, kalau memang negeri kita menjalankan syariat Islam, kan jizyah masih boleh. Pajak masih boleh apabila dibebankan kepada Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, non-Muslim. Ah, nanti sudah tidak boleh. Gitu. Ah, berarti ini uh, yang baru, syariat yang baru. Beliau menjawab, bukan. Bal huwa tashri'um min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu adalah tetap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu akhbara bihi muqarriran lahu. Karena sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. apa yang akan terjadi di akhir zaman dan itu sudah ditakrir oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Berarti itu bukan syariat baru. Ya, termasuk ketika nanti kita sholat, kaum muslimin sholat, tidak pakai jadwal lagi. Tidak pakai uh, apa pedoman matahari lagi. Karena satu hari seperti satu tahun. Ya tidak mungkin pakai matahari. Nah, pakai ukuran. Padahal ini kan belum pernah terjadi di zaman Nabi. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Belum pernah terjadi. Enggak ada kaum muslimin sholat uh, tidak pakai patokan matahari. Ya. Yeah. Nah, nanti akan terjadi. Kaum muslimin sholat tanpa patokan matahari. Artinya matahari itu masih di tengah-tengah. Ya. Tapi sholat subuh, tapi sholat uh, isya, gitu. Sudah nggak pakai patokan matahari lagi. Karena satu tahun. Hari-hari Dajjal. Hari-hari di mana Dajjal muncul, ada satu hari di mana sehari tersebut seperti satu tahun. Apakah ini syariat baru? Sekali lagi tidak. Ya. Yeah. Begitu juga uh, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa seolah hal yang baru yaitu menghapuskan bentuk jizyah tetap tidak dikatakan sebagai syariat baru karena sudah ditakrir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wala tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurah. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang selalu berada dalam kebenaran, alal haq dan mansurah mereka ditolong. Ya, maka ada istilah taifatul mansurah. Apa yang dimaksud? Annahum yabkuna ila akhiri wujudihim mansurin. Sampai akhir zaman, sampai orang terakhir dari mereka terus ditolong, tetap ditolong. Ya. Yeah Bagaimana kalau mereka dibunuh? Bagaimana kalau mereka dicambuk seperti Imam Ahmad? Bagaimana mereka dipenjara seperti Imam Ahmad, seperti uh, Syekhul Islam? Apakah tetap ditolong? Iya. Iya, sebab kalau tidak ditolong, maka mereka akan keluar dari Ta'ifatul Mansurah, al firqatul Najiyah. Itu yang dimaksud. Ya, ditolong dalam keyakinannya, dalam manhajnya. Ya, Bukan mutlak bahwa ditolong di sini, tidak mungkin dipenjara, tidak mungkin dipukul, tidak mungkin dibunuh, ya. Sebab ini akan menyalahi kenyataan, ya. Kenyataan kan ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang dipukul dan sakit, gitu. Tetapi tidak menyebabkan mereka keluar dari manhaj yang hak ini. Ya. Hadza min ni'matillah ini uh, termasuk dari nikmat Allah. فلما ذكر أن حيا من الأحياء يلتهكون بالمشركين ketika Nabi menyebut adanya sekelompok umat ini yang akan ikut-ikutan kaum musyrikin akan bergabung dengan orang-orang musyrik akan mengikuti perbuatan orang musyrik wa anna fi aman ya'buduna lasnam ini kan sudah kita bahas eh, kemarin-kemarin uh, uh, terusan sebelum hadis ini bahwa ada sekelompok dari umat ini yang akan menyembah berhala jelas ada wakil dan ini nubuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna unasan yad'una nubuwah bahwa ada sebagian orang yang akan mengaku sebagai nabi ini kan musibah besar ada sekelompok kaum muslimin ikut-ikutan orang musyrik Eh, berkelompok dengan orang-orang musyrik, menyembah berhala, sebagiannya mengaku sebagai nabi. Ini kan musibah besar. Ya. Fayakunu huna al-ikhlalu bisyahadatain. Eh, di sini eh, membatalkan dua syahadat. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah bisyirki. syahadat la ilaha illallah dibatalkan dengan kesyirikan itu ya'buduna al-asnam yaltahikuna bil musyrikin. Ini membatalkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah biddi'ai an-nubuwah. Kemudian syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah dibatalkan pula oleh pengakuan adanya nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika tauhid. dan itu adalah inti dari tauhid bal aslul islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya uh, inti daripada islam yaitu syahadat tadi nah falamma bayyana zalik ketika rasulullah alaihi salatu wasalam menyebut tentang hal itu kan musibah yang luar biasa Eh, munculnya kelompok kaum muslimin yang uh, kelakuannya seperti orang-orang musyrik, kemudian menyembah berhala, kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi diikuti. Tapi lam yaj'alin nasa yayasun. Beliau tidak menjadikan manusia kaum muslimin berputus asa. Kenapa? Kenapa? Diteruskan oleh Nabi la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansura. Tapi jangan putus asa kalian seolah Nabi berbicara seperti itu. Kalian jangan khawatir, jangan sedih, jangan putus asa walaupun akan terjadi keburukan-keburukan tadi. Ada orang mengaku nabi, orang menyembah berhala, tapi la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang terus selalu berada dalam kebenaran dan mereka ditolong. Ah, berarti ini kabar gembira. Ya, dan begitulah Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau berbicara tentang Dajjal, fitnah Dajjal, maka beliau juga bicara tentang Imam Mahdi, Nabi Isa, anak muda Arab itu yang belajar sunnah-sunnah Nabi. Ya, tidak keburukan saja yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada, ketika beliau sabdakan bahwa nanti akan muncul 72 kelompok yang semuanya akan masuk neraka. Apa kata Nabi? ada satu kelompok yang akan selamat sampai surga. Ya, berarti kita tidak boleh putus asa. Bukan keburukan semua yang disabdakan, yang dinubuahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selain keburukan ada kebaikan. Sekali lagi, kita tidak boleh putus asa. Ya tidak mungkin kita melawan sunnah Nabi, tidak mungkin kita membatalkan nubuat dari Nabi. Artinya pasti ada kelompok yang 73, maka bukan uh, kita bertujuan uh, menghilangkan kelompok yang 72 itu. Tidak mungkin karena sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu wasallam. Urusan kita bagaimana supaya kita masuk kelompok yang satu. Begitu caranya. Ya. Jangan seperti orang Hizbiyin, Harokiyin yang oh, menolak hadis ini. Dan mereka takalluf, mereka tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, melawan Imam Muslim, melawan Imam Abu Daud, mengatakan hadis ini dhaif. Ya, tanpa ilmu sama sekali. Bahkan ada yang gegabah kebalik itu hadis. Ya. Yeah. 73 kelompok yang 72 masuk surga, satu masuk neraka. Ya, gegabah ini. Ya. Ada. Dan menyalahi kenyataan yang ada. Ya. Menyalahi banyak kan yang sesat, yang mengaku Islam, yang mudah diketahui oleh kaum muslimin. Mudah kan? Orang-orang awam tahu siapa Islam Jamaah, Ahmadiyah, tahu kan? Bukan satu kan? Banyak. Wat-ta'ifatu al-jama'atu. Yang dimaksud dengan ta'ifah, kelompok, yaitu jamaah, sekelompok orang. Alal haq. Berada dalam kebenaran. Jar, majrur, khabar, tazalu. Ini jar, majrur. Antum tahu jar, majrur ya, belajar bahasa Arab. Huruf jar ala, eh, majrurnya al-haqqi Mansurah khobar. Khobar yang kedua. Ya, khobar kadang satu, kadang dua. Atau boleh juga hal. Berarti mansurotan. Karena hal harus mansub. Mansurotan, tidak mansurotun. Wal makna la tazalu alal haq wa hiya kadzalika aidan mansurah. Maksudnya dia selalu berada dalam kebenaran dan ditolong tentu Allah yang menolong. Selanjutnya la yadurruhum man khadalahum. Tidak memudorotkan mereka orang yang khadal. Apa khadal? Khadal tidak menolong. Membenci. Ya. E, tidak menyukainya, tidak mau menolongnya. Ini tidak memudorotkan mereka. Maka pertanyaan seperti tadi ternyata memudorotkan kan? Apakah Khalifah Al-Ma'mun memudorotkan Imam Ahmad? Iya kan? Memudorotkan kan? Badannya di penjara, disiksa, dicambuk <clears throat> sampai beliau tidak kuat berjalan kan? Cambuk terus dicambuk. Ya. Yeah Bahkan kalau Al-Ma'mun tidak keburu meninggal, mungkin sudah dibunuh. Kan sudah dipersiapkan pedang. Walillahilham, sebelum bertemu dengan Al-Ma'mun, uh, Al-Ma'mun sudah meninggal. Ya, karena dan ini memang doa beliau kepada Allah, Ya Allah, jangan engkau pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya, dan tidak bertemu. Ya, bertemu dengan setelah itu, Al-Wasik, eh, Al-Mu'tasim, ya yang akhirnya diganti oleh al-mutawakkil yang kembali berfaham ahlus sunnah. Khalifah al-Ma'mun yang khalifah pertama yang keluar dari faham ahlus sunnah. Khalifah-khalifah sebelum beliau ahlus sunnah. Ya, termasuk oh, al-Amin. Al-Amin ini walaupun oh, banyak maksiat tetapi ahlus sunnah. Ya. Apalagi ayahnya Harun al-Rasyid ya jelas ahlus sunnah ya. maka beberapa imam selalu berdoa selalu berdoa memohon panjangnya umur Harun an Rashid ya ini sekali lagi karena di dalam Islam khalifah itu tidak diganti khalifah itu tidak diganti tidak dibatasi masa jabatan sampai kapan sampai meninggal ya yeah atau ada sesuatu yang memang harus diganti misalnya uh, stroke berpenyakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya ya yeah. nah ini firasat seorang ulama ya yeah. kodiyat kalau tidak salah ya selalu berdoa kepada Allah agar Allah memanjangkan umur Harun ar rashid dan betul sepeninggal beliau musibah besar teramat besar melanda kaum muslimin dari segi akidah manhaj. Ya. Yeah. Ini firasat para ulama. Ada, ya. Yeah. Firasat seorang mukmin itu ada. Lam yansurhum wa yuwafiqhum ala ma zahabu ilaih. Maksud khadalahum yaitu tidak menolong mereka. Tidak sepakat dengan mereka uh, apa yang menjadi madhab mereka, pendapat mereka, uh, manhaj mereka tidak sepakat dan tidak menolong. Ya. Karena ada kalanya tidak sepakat tapi menolong. Seperti Abu Talib. Abu Talib tidak sepakat dengan Nabi SAW. Dia tidak berakidah seperti akidah Nabi Muhammad SAW, tapi menolong. Ya kan? Abu Talib menolong Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tidak, ini tidak sepakat dan tidak menolong. Ya. Yeah bahkan oh, menyerang, mencaci maki, sebagian membunuh. Wa fi dalilun ala annahu sayujadu man yakhdhuluhum. Ini adalah dalil bahwa akan ada orang-orang yang khazal terhadap mereka. Uh, Taifah Mansurah ini ada. Ada. Tidak sepakat, mencaci maki dan seterusnya, saudara Rasulullah. Ya, sampai hari ini. Ada kan? Ada. Ada orang per orang, kelompok, pengajiannya dan seterusnya ada. Ada, terus ada. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, sementara eh, beberapa firqah ada yang tidak dikhadal. Ya, artinya satu firqah didiamkan oleh umumnya kaum muslimin. Saya kira banyak. Ya. Ah, kecuali oleh kaum salaf. Karena kaum salaf, para ulama salaf tidak pernah membiarkan kekeliruan, kesesatan. Pasti dibahas minimal. Kalau tidak punya kekuatan, kalau tidak punya kekuasaan, ya cukup dibahas bahwa itu keliru sesat. Kalau punya kekuasaan, jadi perangi. Sebagaimana Abu Bakar memerangi Musailam al kadab uh, eh, Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, dan seterusnya. Kalau punya kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, ya sebagaimana kita hari ini. Lihat ulama-ulama salaf. Ya. Apa ada firqah dolal yang tidak dibicarakan oleh Syah Albani, oleh Syah bin Bas, oleh Syah Uthaymin, oleh para imam kita, Syahul Islam, Ibn Qayyim, Ibn Kathir? Tidak ada. Tidak ada kelompok sesat yang tidak dibahas oleh ulama-ulama salaf. Mana? Ya, tidak ada. Ya. Dan ini tidak sebaliknya. Ya. Berapa banyak uh, eh, firqah-firqah dolal yang tidak tahu apa itu salaf. Ya, apa itu at-taifatul mansurah. Nah, ini. Maka uh, salaf mengetahui uh, al-haq dan mengetahui kebatilan. Ya. Karena mengetahui al-haq wajib, mengetahui yang batil juga wajib. Ya, lihat Allah Rabbul Alamin Apakah hanya bercerita tentang para nabi dan rasul saja? Tidak. Juga bercerita tentang iblis, tentang Namrud, Korun, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Lakinnahu la yadurruhum. Akan tetapi mereka ini, orang-orang yang benci dengan kelompok Ta'ifatun Mansurah ini, tidak memudaratkan mereka. Ya, tidak memudaratkan mereka annal umuro biyadillah karena perkara itu ada di tangan Allah ada di tangan Allah seseorang mati atau tidak di tangan Allah seseorang selamat atau tidak di tangan Allah seseorang hancur apa tidak di tangan Allah waqad qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, kepada Ibn Abbas alam annal ummata law sama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Ketahuilah bahwa jika seluruh manusia di jagat raya ini sepakat untuk memudaratkan engkau, menyerang engkau, menyakiti engkau, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Jika orang sekampung mengeroyok engkau dan akhirnya kakimu patah satu, maka itu karena tulisan Allah bahwa di jam sekian hari ini uh, kakimu patah satu. Bukan karena dikeroyok orang sekampung itu. Illa qad katabahullahu alaik. Itu karena catatan yang telah ditulis oleh Allah bahwa hari itu engkau akan terjadi begini, begini, begini. Ya, ini keimanan terhadap takdir. Dan ini juga sebaliknya, hanya tidak dibawakan oleh beliau. Uh, أو لو أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء seandainya seluruh manusia jagat raya sepakat untuk memberikan manfaat kepada engkau, membela engkau dan seterusnya, maka tidak akan sanggup kecuali dengan apa yang telah ditulis oleh Allah. Terusannya, rufiatil aqlam wa jaffatis suhub. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya tidak ada perubahan lagi, tidak ada menulis lagi. Tulisan sudah selesai. Ya, bahwa engkau memang harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Semuanya lantaran saja. Ini luar biasa. Kalau ini diimani oleh seorang muslim, seorang mukmin luar biasa dia mendapatkan musibah apapun, dia katakan ini tulisan Allah, ini ketentuan Allah. Dia tidak akan menyesali. Kenapa tadi begini, coba tadi begini, coba tadi tidak begitu. Ya nggak ada gunanya. Sudah ditulis oleh Allah memang harus begitu. Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Wa kadzalika la yadurruhum man Dan begitu pula uh, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka li'annahum mansuruna binasrillah karena mereka ditolong ditolong oleh pertolongan Allah. Fallahu azza wa jal idza nasara ahadan fala yastati'a ahadun ayyudillahu. Jika Allah sudah menolong seseorang, maka tidak ada satupun yang akan bisa menghinakan dia, merendahkan dia. Ditolong oleh Allah. Sehingga dengan pertolongan Allah itu tidak goyah keyakinannya tidak ragu uh, keyakinannya bahwa dia berada di atas manhaj yang hak ini. Kan setiap hari uh, kita mendengar dari televisi, dari radio, dari ceramah, khutbah Jumat dan seterusnya dan seterusnya, tidak mudarat kan? Apakah kemudian kita jadi ragu dengan manhaj yang hak ini karena yang sering kita dengar televisi, radio, khutbah Jumat dan seterusnya eh, bertentangan dengan manhaj yang hak ini tidak memudaratkan. Sudah Rasulullah. Ya, yang ada sebaliknya yang ada sebaliknya, dakwah salaf memudorotkan uh, dakwah lain. Iya. <laughs> Iya, berapa banyak yang uh, marah, jengkel. Ya karena apa? Karena pengikutnya, jamaahnya dan seterusnya mengikuti manhaj yang hak ini. Mereka yang dimudorotkan Bukan manhaj yang hak ini yang dimudorotkan kembali Ya, dan itu terjadi. Kalau dengan hujah, kalau tidak dengan penjara, cambuk, ini, itu, kebohongan-kebohongan. Betul-betul hujah terus, hujah dengan hujah. Mereka keluarkan hujah, salah keluarkan hujah, hujah dengan hujah. Maka yang terjadi sebagaimana yang uh, ada pada diri Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hujah Fir'aun patah oleh hujahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Iya. kita salat dulu wasallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Pertanyaan Bolehkah membunuh pemuka-pemuka aliran sesat dengan diam-diam tanpa seizin penguasa yang hak? Tidak boleh. Harus dengan seizin penguasa. Harus dengan seizin penguasa dan izin ini tidak harus apa istilahnya formal ya. Oh, undang-undang segala enggak. Eh, cukup telepon saja kalau memang bisa uh, mempergunakannya mungkin dulu teman dekatnya atau saudaranya ya uh, izin kok presiden kita mengizinkan ya sudah lakukan dengan diam-diam ini jauh lebih baik daripada demo daripada teriak-teriak ya oh tujuannya tercapai sementara bersih keadaannya tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin uh, menjadi keruh semuanya. Bahkan dunia internasional ikut campur, mereka mengatasnamakan HAM, hak asasi, ini itu lebih buruk akibatnya. Kita masih ingat bagaimana dengan diam-diam Nabi mengizinkan Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf. Itu pun Nabi pakai diam-diam. Ya. Yeah? itu nabi, apalagi yang jauh di bawah nabi. Itu. Kenapa? Karena Ka'ab bin Ashraf mempunyai kedudukan. Ana masih belum jelas tentang ciri waktu suruk. Tolong jelaskan dengan fadilah di dalamnya. Suruk itu terbit. Sarokaya suruku surukon terbit matahari. Itu waktu suruk. Uh, hanya hilaf bain ulama, salat dua rakaat di situ di masjid itu yang pahalanya seperti umroh atau haji dan umroh itu solat suruk tersendiri atau solat duha yang awal. Yang rajih wallahu alam, salat duha yang awal. Karena secara dalil yang sarih, tidak ada solat suruk. Adanya ya salat duha itu. Dilakukan di awal waktu duha awal waktu duha yaitu setelah matahari betul-betul terbit. Jika itu dilakukan di masjid dan dia belum keluar dari masjid dan tadi solat berjamaah bersama imam solat subuh, maka dia mendapatkan uh, seperti pahala seperti orang yang umroh atau haji dan umroh uh, eh, sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi riwayat Imam Muslim. Ya. Yeah. Bagaimana tentang solat tasbih apakah boleh dilakukan? Bagaimana dengan derajat hadisnya? Hilaf benar ulama. Ya. Yeah. Para ahlul hadis sebagian mensahihkan, sebagian mendoaibkan. Ya. Yeah. Syekh Utsaimin termasuk yang mendoaibkan, tapi Syekh Albani mensahihkan. Oh Apa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Apakah hanya sebatas Bani Israel Apakah boleh wanita ahlul kitab dinikahi? Tidak. Tidak sebatas Bani Israel. Tidak sebatas Bani Israel. Sebagian orang mengatakan orang Kristen di kita ini atau di Jawa kan jelas bukan Bani Israel, berarti tidak sah, bukan ahli kitab, tidak boleh kita nikahi dia. Keliru. Keliru. Mana dalil? Romawi. Romawi. Apakah Romawi ini Bani Israel? Buka. Heraklius bukan Bani Israel. Tetapi Nabi eh, langsung menjelaskan bahwa engkau akan mendatangi ahlul kitab. Dia berkata kepada Mu'ad. Padahal yang dimaksud orang-orang Romawi. Disebut ahlul kitab, padahal orang Romawi bukan Bani Israel. Ya, oleh karena itu, siapapun dia ketika memeluk agama Yahudi atau Nasrani, maka disebut ahlul kitab. Berarti boleh dinikahi wanitanya boleh dimakan sembelihannya walaupun bukan Bani Israel. Mohon dijelaskan tentang perbuatan FPI memberantas kemaksiatan karena melihat pemerintah lamban dalam menanganinya. Apakah sesuai dengan syariat Islam karena mengatasnamakan Islam? Kalau memang mereka ini mampu, mungkin ya uh, mereka mempunyai kelompok, mempunyai apa uh, markas di sebuah daerah, ya orang eh, orang-orang tahu ini markasnya gitu. Uh, kemudian di situ ada diskotik misalnya tempat maksiat didatangi mungkin cuma lima orang, sepuluh orang, insya Allah mereka takut karena memang tempatnya di situ, ya. Tapi kemudian mereka takaluf, kemudian ke Jakarta Utara, ke Bekasi, kemana-mana, tentu tidak akan sanggup. Sebagaimana yang kita lihat sekarang. Ya, apa dengan tampilnya mereka berbuat seperti itu, kemudian kemaksiatan hilang? Tidak. Tidak. Masih banyak, bahkan mungkin bertambah. Karena mereka tidak mampu. Karena bukan aparat. Ya. Kecuali sekali lagi, di daerah atau misalnya kita di sini ngaji kita penduduk sekitar sini ya kemudian di depan situ mau didirikan apa oh, gereja atau tempat maksiat kita datangi mungkin beberapa orang ah, insya Allah mereka takut ya kan biasanya begitu ah, kemudian kita kemana-mana ah, tentu ini takal ya Apa syarat orang sehingga berhak menerima fidyah? Apakah fidyah boleh dibayar dengan beras? Bahan makanan mentah belum dimasak. Iya boleh. Boleh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan memberi makan, maka dengan yang paling sederhana. Kalau lebih tentu boleh. Ya, makan sekali dan mentah yang paling sederhana. Nah, sekarang kita matengin, kan lebih bagus sekarang kita tambah uh, lauk, uh, sayur, lebih bagus lagi, buah lebih bagus lagi, nasi kotak. Ya. Yeah. Atau dua dua kali, ya, lebih bagus lagi. Ya. Yeah. Kaidahnya jika Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu maka yang uh, minimalnya memberi makan, memberi makan. Kita tahu memberi makan itu uh, seperti apa, ya ketika seseorang, jika saya memberi beras e, secangkir misalnya, sudah bisa dikatakan memberi makan. Ya, urufnya makan. Urufnya makan. Maka yang bukan uruf tidak bisa, ya. Kan kuaci makan juga, kasih kuaci. Nggak ada uruf makan kuaci, ya, atau makan kacang. Uruf yang makan nasi di kita. Maka ya beras tadi kan. Ah, yang miskin tentunya yang membutuhkan fidyah itu. Jangan kepada orang yang mampu. Berbeda dengan zakat untuk gorim dan seterusnya, mualaf, ya kan oh, mungkin orang mampu. Apakah hadis tentang keutamaan saf sebelah kanan dalam sholat jamaah sahih? Tahu saya insya Allah ta'ala para sahabat uh, memilih eh, saf sebelah kanan. Apakah Yazid bin Muawiyah termasuk golongan sahabat atau tabi'in? Tabi'in ya. Yang sahabat ayahnya Muawiyah. Bagaimana membagi harta waris berupa rumah? Ya dijual. Ya, dijual karena rumah uh, sulit dibagi-bagi dengan sama persis, maka dijual, kemudian uangnya dibagi. Ya? Piutang. Piutang dibagi gitu Piutang apa utang? Piutang. Ya tinggal dicatat saja. Si mayat ini punya piutang uh, eh, 100 juta misalnya. Ya tinggal dicatat. Uh, rumah berapa, mobil berapa, ditambahkan piutang yang 100 juta. Nah, kemudian dibagi anaknya ada berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Ya, tinggal dihitung. Pelaksanaannya mungkin bisa Eh, tiga bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, tapi hitungannya sudah selesai. Kalau terjadi apa-apa, tinggal meneruskan. Karena banyak kasus uh, belum menerima warisan, dia sudah meninggal. Namanya umur kan tidak ada yang tahu. Nah, lalu bagaimana? Ini yang menjadi masalah. Apakah hadis tentang mengkosor sholat selama 19 hari merupakan batasan? Eh, tidak ya. Hanya kebetulan Nabi di Mekah 19 atau 18 hari. 10 dan 18 karena beliau ke Mekah kan ada foto Mekah, ada Haji Wada ya. Beliau selalu mengkosor sholat. E, mengambil dalil dari Ibnu Umar. Ibnu Umar di Azerbaijan itu dua bulan. Dua bulan selalu mengkosor sholatnya. Berarti dari sini beliau memahami Nabi 18 hari itu e, bukan batasan. Batasannya adalah sampai kapan dia safar. Ya. Jika saya seorang mahasiswa kemudian berlibur ke kampung halaman selama satu bulan, apakah selama di kampung termasuk safar dan harus mengkosor sholat jika tidak berjamaah? Iya. Kalau antum sudah niat bermukim di sini, tinggal di sini, berarti ketika pulang e, dianggap uh, eh, safar. Ya, yeah. karena kan tidak mungkin safar selama lima tahun antum kuliah kan tidak. Secara uruf lima tahun tidak bisa disebut sebagai safar. Lagian kan kita tidak tahu setelah lima tahun itu apakah pasti pulang ke kampung halaman kan belum tentu kan. Nah, maka selama lima tahun atau empat tahun itu ya dikatakan uh, mukim secara uruf. Nah, ketika antum mukim di Jakarta ini misalnya, ketika antum pergi ke Surabaya ya berarti safar. Walaupun di Surabaya itu uh, rumah orang tua antum. Apakah ada badal kurban? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang berkurban untuk uh, yang sudah meninggal. Okay? Memang ada fatwa dari beberapa imam bahwa kurban ini termasuk uh, eh, sorakoh maka boleh untuk orang yang mati ya dan ini fatwa ya fatwa fatwa adalah bukan deli uh, eh, jika ada fatwa maka dikembalikan kepada kaidah kaidah bahwa kita mengikuti para sahabat ya laukana khairan lasabakuna ilai kalau memang ada para sahabat berkurban untuk famili mereka orang tua mereka yang sudah wafat ya tentu ini sunnah yang patut kita ikuti. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya, yang dilakukan oleh para sahabat untuk orang tua yang sudah meninggal adalah puasa, haji, sorakwa. Ini pun puasa nazar dan haji nazar. Ya, walaupun ini masih ada kilaf, tapi Imam Malik misalnya, Imam Muhammad misalnya cenderung kepada puasa dan haji nazar karena seolah berhutang.